Al-Khaliq yang maha pencipta. Al-Bari. Sama saja mananya pencipta. Al-Musawwir yang membentuk. <clears throat> Kemudian hadis yang bernomor 7409. Dari hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan perkataannya Mujahid dari Qaza'ah juga dari Abu Sa'id. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisat nafsun makhluqatun illallahu khaliquha." <clears throat> Tidaklah ada suatu jiwa yang diciptakan melainkan Allah melainkan Allah lah penciptanya. Dan sifat ciptaan bagi Allah adalah sifat yang azali. Sebelum punya ciptaan, sebelum adanya ciptaan, Allah telah memiliki sifat khalaq. Ya ini sifat menciptakan. Karena sifat menciptakan al-khalaq adalah sifat yang azaliyah. Allah la lahu Sifatnya juga tidak ada awalnya sama saja. Ini sifat dikatakan sifat azaliyah, sifat datiyah. Demikian juga al-bari, demikian juga al-musawwir. Sama saja pembahasannya. Semua nama Allah mengandung sifatnya. Dan sifat-sifat yang dikandung oleh nama Allah adalah sifat yang azali. Sifat datiyah. Dan sifat ini tidak terkait dengan ciptaannya saja. Ketika ada ciptaan baru Allah bersifat dengan itu tidak. Bahkan nama Allah adalah nama yang azali, sifatnya pun sifat yang azalia, sama saja nggak ada beda. Perhatikan. Kemudian yang dibicarakan dalam <clears throat> syarah ini diantaranya adalah pembicaraan tentang masalah rawi yang bernama Muhammad bin Yahya bin Habban. Perhatikan, sebagian alulim menamai dengan apa? Muhammad bin Yahya bin Hayyan pakai ya. Dan itu tidak benar. Sebagian perkataannya Al-Aini rahimahullah taala. Dan Al-Aini ini adalah satu di antara para ulama yang mensyarah Sahih Bukhari. Di antaranya adalah Ibnu Hajar, juga Al-Aini dan yang lainnya. Banyak para alim yang mensyarah Sahih Bukhari. Dan Al-Aini rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang yang bermadhab dengan mazhabnya Abu Hanifah. Maka dikatakan dengan sebutan Hanafi. Amun Hanafi, bermadhab Hanafiyah. Kalau Syafi'i bermadzhab apa? Syafi'iyah. Kalau Hambali ayo. Fulan Maliki bermadzhab Malikiyah. Baik. <clears throat> Pertigaan itu nomor halaman 87. Tadi dibaca oleh Haidar. Soalun minasyekh rajik. itu fi'il amr. Bukan ini bukan fi'il madi bukan isim fa'il. Tapi fi'il amr, fi'il madinya bunyinya apa? Raja'a yuraji'u muraja'atan. Bahwa murad, bahwa muraji'un. Fi'il amrnya raji'. Perhatikan itu. <clears throat> Jangan dibaca fi'il madi raji'un atau raja'a. Syekh rahimahullah taala meminta kepada muridnya supaya merujuk ke kitab takrib. Takrib ini karya Ibnu Hajar. Takrib tahdib. <clears throat> Yang memuat para rawi di sana. Jawaban dari seorang murid di antara muridnya Syekh bin Bas. Perhatikan, Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimullah taala fi takrib. Jawaban ini adalah dari sebagian santrinya beliau yang hadir di majelis itu. Di antara mereka mengatakan, satu antara para muridnya mengatakan, Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimullah fi takrib. Nomor rawi 600 6381. Muhammad bin Yahya bin Habban. Nah, begitu. Bipatahil muhmalah. Muhmalah itu yang mana? Haidar. Ya? Aywa. Wa tasdidil muwahada. Mana? Ba. Berarti banyak di tasdid Habban. Dia Ibnu Mungkidin. Nah, gitu. Al-Ansari Al-Madani Ibnu Mungkidin Jadi Muhammad tadi adalah Ibnu Mungkid Al-Ansari Atau Muhammad bin Yahya bin Habban bin Mungkit begitu bukan? Ya, bin Mungkid. Semua ism fa'il dari kata angkoda. Mungkit. Al-Ansari Al-Madani sikotun faqih min Rabi'ah Nah, ketika minar rabi'ah yakni dari tabaqah yang keempat. Mata sanata ihda wa isrin. Beliau meninggal pada tahun ha? 21. Wawa ibnu arba'in ibnu arba'in wa sab'ina sana. Ya kan? ihda wa isrin. Ya ini apa? Badal mi'ah. Ihda wa isrin badal mi, mi'ah. Maksudnya apa? 124 Hijriah. Hmm? Nah, Iya, 121, 24. Jadi ihda wa isrin ini ada yang dibuang seratusnya dibuang. Bukan ihda wa isrinah hijriah. Wa wa ibnu arba'in wa sab'ina sana. Muhammad tadi ketika meninggal pada umur 74 tahun. Di situ ada angka, ada apa? Ada kode di situ, rumus ain. Maksudnya apa? Rawalahu jamaah. Artinya rawalahu jamaah ada ain itu namanya rawalahu jamaah. Ini sama itu siapa? Berapa? Ashabus itu semuanya punya ro, punya rawi, punya riwayat melalui Muhammad bin Habban tadi. Ashabus ini kutubus Sittah, kita kita pinduk yang ada enam itu semua pemiliknya, semua penulisnya memiliki riwayat dalam sebagian hadis yang rawinya diantaranya adalah Muhammad bin Yahya bin Habban. Kita perhatikan. <clears throat> itu tidak ada ain itu huruf ain temannya itu rumus. Nah, rumus ini yang membuat adalah Ibnu Hajar. Ain itu maknanya apa? Itu ada, itu namanya rumus. Rumus itu bahasa Indonesia ya bahasa Arab sama saja namanya rumus. Rumus itu ya bahasa Arab Bahasa Indonesia juga rumus. Kode. <clears throat> Taib. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala. Mada karakolan akhor. Ini bentuknya pertanyaan. Mada karakolan akhor. Apakah Ibn Hajar tidak menyebutkan perkataan yang lain? Dijawab sendiri oleh Syekh bin Bas jaddu habban sahabiyun aidan. Nah, gitu. Siap sendiri. Kakaknya juga namanya Habban, juga sahabi. Nah, jadi sahabi benu Sahabi cucunya sahabi. Jadi kakek pun namanya juga Habban. Baik. Kemudian pertanyaan baru dari sebagian muridnya beliau di saat beliau mengadakan taklim dalam kitab tauhid ini. Isi pertanyaannya sebelum menanyakan memberikan doa dulu ahsanallahu ilaik semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau wahai Syekh. Qala al hafiz Ibnu Hajar fi syarh hadis innallaha laisa bi'awara Berkata al hafiz Ibnu Hajar dalam syarah hadis innallaha laisa a'war." Yani, Lafaz di sini ada potongannya innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidaklah matanya aur ataupun awar. Apa awar itu? Buta sebe sebelah. Jadi sesungguhnya Allah tidaklah matanya buta sebelah. Ibnu Hajar mengomentari lafaz hadis ini bahwa ala sabil tamsil wa takrib lil faham. La ala makna isbatil jariha. Perhatikan. <clears throat> Ini pertanyaan kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang bernama apa? Berapa nomornya? <clears throat> nomor 7407. 7407 terlihat Gitu? Bukan itu. Nomor berapa? Inna la sabi awar. hei hadis nomor 7407. Innallaha bi bi'awara. Perhatikan itu. Ini yang ditanyakan oleh muridnya beliau Syekh bin Bas kepada Syekh bin Bas. Artinya ada penjelasan dari Ibnu Hajar, innallaha laisa bi ahwar. Dijelaskan Ibnu Hajar wa huwa ala sabri tamsil wa takrib lil fahm. Kata Ibnu Hajar, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha laisa bi ahwar ini maknanya adalah Nabi itu dalam rangka mencontohkan dan mendekatkan pemahaman Bukan menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki mata. Yang mata ini termasuk apa? Termasuk jarihat, termasuk anggota badan. Ini maksudnya As'ari, seorang yang pemahamannya dengan pemahaman Al-As'ari, akidah As'ari ya. Kalau kita tetapkan Allah itu punya mata, berarti Allah itu punya anggota badan. Kalau punya anggota badan berarti serupa dengan manusia. Maka Allah nggak punya mata. Apa? Nah itu, itu maunya. Mau dikatakan la ala makna isbatil jariha. Nabi mengatakan innallaha laisa bi'awar. Ini sekedar apa? Cara untuk memberikan permisalan dan mendekatkan pemahaman. Bukan untuk menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki anggota badan. Dan mata adalah termasuk di antara anggota badan. Maka Allah itu tidak punya mata. Nah, maaf, Ini maunya. Zahid, perhatikan. Jangan ngalengok. Oh. Udah ke sini, jangan udah ke timur, ke utara. <clears throat> Maka dibantah oleh Syekh bin Bas, penjelasan dari Syekh bin Bas tadi, penjelasan dari Ibnu Hajar tadi, bahwa ala sabli tamsil wa takrib lil faham La ala makna isbatil jariha yang dibantah. la. Bukan itu. Itu enggak benar maunya Ibnu Hajar itu. Hadza min ta'wil ayadhan. Golat golitun golato. Golatun bukan golatun. Golatun. Ini masdar golatun. Kalau fi'ilnya bunyinya apa? Hmm? Golito. Kalau dibaca golato? Sa salah. Benar bacanya apa? Gol. Golito. Golito aja golato. Kita korokta golata maka engkau golit apa? Golita. Ya. Hmm. Jadi ini juga termasuk takwil salah, itu enggak benar. Al-Hafidz indahu ta'wilatul as'ariyah. Al-Hafidz siapa Hafidz di sini? Ibnu Hajar. Dia itu punya takwil-takwil model As'ari model pemahaman akidah asaria. Kenapa Ali Anau As'ari? Kenapa? Karena Al-Hafiz adalah orang yang berakidah asaria, yakni mengikuti madhabnya Abdul Hasan Al As'ari rahimahullah taala sebelum bertaubat. Ketika beliau Abdul Hasan dalam pemahaman akidah Mu'tazilah. Mabum? Dan itulah yang banyak dipegang oleh orang-orang Indonesia diantaranya pemahaman asyairah ini. As'ari itu mufrad, jamaknya asyairah. Paham? Nah, orang-orang Indonesia ini rata-rata adalah akidahnya dalam asma wa sifat adalah akidah as'ariyah. Ya, ini menetapkan sifat cuma sebagian saja, yang lainnya ditakwil, diingkari. Ditaktil. Seperti istiwa mereka bilang bukan istiwa tapi menguasai. Bukan Allah itu di atas arsnya tapi berada di mana-mana. Seperti Allah punya tangan, mereka bilang bukan punya tangan tapi punya kekuasaan. Apa? Ini akidah asaria namanya. Dan di negeri kita ini laris dengan pemahaman ini. Terkhusus mereka-mereka yang mempelajari ilmu usuluddin. Baik di Umamadiyah atau yang lainnya, Persis ya kan di al irsad ini pemahaman asairah pemahamannya alul bidah bukan ahlus sunnah Mafhum ya Pak. Nah, diantaranya adalah pemahaman yang dibawa oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Maka dikatakan di sini Kata beliau Syekh bin Bas, la hadza min ta'wil ucapannya Ibnu Hajar wa huwa ala sabilit tamsil wa takrib lil fahm la ala makna isbatul jariha. Hmm. Kalimat tersebut disalahkan oleh beliau Syekh bin Bas, itu termasuk ta'wil juga, ghalatun salah. Al-Hafidhin daw ta'wilatun ta'wilatul as'ariyah, ta'wil ta'wil model as'ari. Model pemahaman as'airah. Kenapa? Karena dia pada dasarnya dia adalah As'ari. Ya, ini mengikuti madhabnya Abu Hasan al-As'ari dalam mentakwil sifat. Dan hakikat daripada takwil adalah taktil. Hakikat daripada ta'wil adalah taktil. Kenyataan takwil yang mereka lakukan itu, kenyataannya adalah mengingkari dan mengosongkan Allah dari sifat tersebut. Wal ainu sabitatun. Nah, Wal ain maksudnya dan mata bagi Allah adalah sabitatun artinya apa? Benar-benar Allah itu memiliki mata yang sebenarnya. Mata yang hakiki. Walakin laisat misla ainil makhlukin. Fakot akan tapi matanya Allah bukan semisal, bukan seperti matanya para makhluk. Bukan seperti mata kita. Kita punya mata yang sebenarnya, Allah juga punya mata yang sebenarnya. Tapi kedua mata tadi antara mata kita dan mata Allah adalah jauh berbeda tentang sifat-sifatnya. Mahfum? Mata bagi Allah adalah sifat kesempurnaan Allah. Allah maha mulia dengan maha sempurna dengan sifat mata baginya. Al-ain wasama wal al-ainu wasamu wal basaru wal rahmatu wal ghadabu wal yadu wal qadamu wa nafsu kullu thabitatun. Mata, pendengaran, penglihatan, rahmat, kemarahan, tangan, kaki, jiwa. Ini seluruhnya adalah sabitatun benar-benar ada bagi Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan makna majazi, bukan makna sindiran dan kiasan. Lakin laisat misla sifatil makhlukin wala qariban min dzalika. Antabi mata pendengaran, penglihatan, rahmat, ghadab, marah tadi, tangan, kodam, kaki, telapak kaki, rizal nafas, ini semuanya adalah bukan semisal sifat-sifatnya para makhluk. Dan juga bukan hampir dengan punyanya makhluk. Wala koriban. Bukan dekat dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Tentang keifiannya. Faya sifatun lahal baqa'u wal kamalu. Faya. Ya ini siapa? Siapa tadi? Ya itu. Apa ya itu? Hmm? semuanya al-ainu wa sam'u wal basaru wa rahmatu wal ghadabu wal yadu wal qadamu wa nafsu. Nah. la baqa lal baqa wal kamalu. Jadi ini adalah sifat-sifat yang terkait dengan sifat yang memiliki bakok keabadian dan kesempurnaan. Wa sifatul makhlukin la naqsu wal fana'u wa zawalu farkun bainahuma. Sedangkan sifat-sifatnya para makhluk memiliki mata, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki rahmat, memiliki kemarahan, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki jiwa, semuanya adalah sifat-sifat tadi memiliki kekurangan dan memiliki kefanaan, akan fana akan sirna. Akan jawal pada jawal akan hi, hilang. Maka perbedaan antara keduanya adalah benar-benar beda. Antara apa yang Allah bersifat dengan ini beda dengan antara makhluk dengan bersifat dengan sifat-sifat ini semuanya. Mahfum? Bisa dipahami? Pendengaran sifat datia, basar sifat datia. Kalau rahmah sifat fi'liya dikandung dari nama Allah Ar-Rahim. Nah, kalau rahman dikandung dari sifat Allah ya dan nama Allah Ar-Rahman maka sifat datia, ya. rahma rahmah yang dikandung oleh nama Allah Ar-Rahman sifat datia, ya. Yang dikandung oleh nama Allah rahim maka sifat fi'liyah. Demikian penjelasannya ahlul ilm seperti itu. <clears throat> Abil mu'mini ra'ufur rahim. Perhatikan, kalau rahman ini adalah sifat datiyah. Jadi Allah mausufun bi ar rahma azaliyah. Tak pernah terkosongkan dari sifat rahma yang digandung oleh nama Allah Ar-Rahman. Maka dikatakan di sini apa? Lahal baqa'u wal kamalu. Sifat-sifat ini memiliki keabadian dan kesempurnaan. Kalau sifat-sifat ini yang terkait dengan punyanya makhluk memiliki kekurangan lahan naksu, Memiliki kefanaan, akan fana. Mana ini tidak abadi, akan zawal, akan sirna. Maka perbedaan antara keduanya ini ada benar-benar beda. <clears throat> Kemudian soal yang selanjutnya, afallahu angka. Semoga Allah memaafkan kau wahai Syekh. Ini juga pertanyaan dari sebagian muridnya. Sebelum bertanya mereka atau sebagian mereka mendoakan gurunya afallahu angka. Ini adabnya seorang thalibul ilm. Tak pertanyaan sebelum diajukan sudah mendoakan kepada gurunya dulu. Pertanyaannya adalah demikian isinya isbatul aina ini bitasniyah Tasnya apa? Dengan makna apa? Musana itu dua, dua mata. Hal warada nasun bisbatil aina ini bitasniyah. Adakah ada adakah datang apakah datang nas menetapkan dua mata dengan tasniyah langsung tasniyah bentuknya musanna ya kan adakah Kata beliau saya bin Bas, jawabannya asrahu ma fi hadis dajjal. Asrahu ini isim atau fi'il? Isim apa? Isim? Hah? Isim tafdil. Yang keras yang ngomong itu. Ngomong masih bisa dulu. Keraskan, dikeraskan. Enggak usah bayar aja kok. Suara gratis dikasih ke Allah. Ya, yang asrahu ma fihi hadis dajjal. Yang paling soreh, yang paling gamblang. Yang ada di dalam tentang penetapan dua mata bagi Allah adalah hadis dajjal, hadis yang terkait dengan dajjal. Ya kan? Innahu awar. Perhatikan itu. Bahwasanya dia adalah awar, Wa innal masih dajjal a'warul ainil yumna. Inna Allah lesa bi'a'war. Nah ini. Bahwasanya Dajjal adalah a'warul ainil yumna. Mata kanannya yang awar, PC, sebelah kanan. Ka'annahu, ka'anna inab, ainahu inabatun tofiyah. Seolah-olah, seakan-akan mata dia itu adalah seperti sebiji anggur yang meletus. Hadis inilah yang paling soreh, paling gamblang dalam di dalamnya ada penetapan bahwasanya Allah itu memiliki dua mata. Ya kan? Innallaha la sabi awar. Sungguh Allah adalah tidak awar. Berarti apa? Matanya du, dua. Kedua-duanya adalah apa kedua-duanya adalah selamat nggak ada cacatnya. Sedangkan Dajjal adalah matanya juga dua tapi satunya meletus kayak anggur meletus. Mari katakan awar memiliki awar sifat aib bilu. Anda tahu kambing yang awar? Sering antum jumpai kambing awar. Kambing yang memiliki mata sebelahnya apa putih. Nggak ada itemnya itu namanya apa? Awar. Ya kan? Wajhat <clears throat> sulahu aldon, wajhat sulahu bacaannya. Lalu kembali kepada apa? Lahu kembali kepada apa? Anda merku ini. Eh? Bukan. Hmm? Ayo dan wayuhtajulahu dan dibikinkan hujah dan dikuatkan dengan hujah bagi penetapan dua mata bagi Allah adalah dengan hadisnya Abu Hurairah taala anhu. Allah dirawahu Ahmad wa Abu Dawud wa jama'atun wasnadu sahihun an Abi Hurairah taala anhu annahu annahu lama ta'ala qala ta'ala innallaha kana samian basiro. Ini annahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaca, tala membaca firman Allah taala innallaha kana samian basira qala hakada qala ini maknanya apa apakah berkata begitu Hah? mananya maknanya apa sini siapa bisa jawab Baris Fa'ala hakada. Qala itu maknanya fa'ala hakada. Nah. Jadi ketika Allah ketika Rasulullah membacakan ayat ini Allah kana samian basiro, fa'ala hakada. Nah. Punya mata punya teli pendengaran sama. Nah itu. Mafhum? Maka dengan Hadis ini juga bahwasanya Allah itu memiliki dua mata. Kalau kata mengisarkan kepada apa? Kepada pendengarannya dan penglihatannya. Bukan kok menyerupakan matanya seperti matanya Nabi. Bukan kok Nabi menyerupakan mata seperti mata dia atau pendengaran seperti pendengaran dia tidak, tapi benar-benar mata yang sebenarnya, pendengaran yang sebenarnya bukan makna kiasan atau majazan dan yang semisalnya. Ini juga sebagai bukti bahwasanya ketika Rasulullah itu berdalil tidak membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Juga tidak dilakukan tajwid innallaha kana sami'an basira. Nah, enggak begitu. Mafhum? Tidak dibaca dengan apa? apa tar, tartil juga audo billahi minasyaitonir rajim kemudian sudah dengan tartil innallaha enggak, enggak begitu tapi coba innallaha kana sami'an basira paham maka dipahami oleh bahwa itu bid'ah dalam agama ketika ketika mau berdalil membaca auzubillahi minasyaitonir rajim innallaha gini gini kan nah. Itu enggak ada dalilnya. Adapun Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami orang yang tidak mau melakukan Al-Qur'an. Ini adalah ketika membaca bacaan bukan untuk berdalil. Apa? Nah. Benar ya, Pernah kemarin kita di, kita di berapa bulan yang lalu itu di Magetan khatib dari Saudi Arabia. Ya. Ketika khutbah menggebu-gebu, Qur'annya ditartilkan. Setelah turun dari khutbah, mau makan siang, antum kok mentartil ayat ketika bersidil dari mana dalilnya? Saya dengar Syekh pernah kita jumpai Syekh apa? Membaca dengan tartil. Ya. Dalilnya nggak ada, cuma Syekh itu aja. Apa? <clears throat> Jadi gak ada. Waktu beliau nisbat kepada saya Yahya. Waktu saya bilang dalam kitabnya beliau saya sendiri. Dalam saya Samin beliau mengatakan itu muhdas. Sebelum itu. Waktu itu beliau nisbat kepada saya Yahya. Tapi saya bilang dalam kitabnya saya Yahya sendiri ya bilang itu beliau mengatakan muhdas. <clears throat> Seperti ini tengok di sini. Lam anna ulama ta'ala qala ta'ala langsung enggak ada di situ nukilan minas minasyaitonir rajim. Innallaha kana samian basira. Ya kan? Sadaqallahul azim. Nah, ada. Mafhum? Itu enggak ada. Nah, biasanya kalau lagu Indonesia seperti Sadaqallahul azim. Nah, maha besar Allah dengan semua ayat-ayatnya. Taqalu hada dalun sarihun annal murada ainani wa sam'ani. Sam'un hakikatan wa basarun hakikatan. Qalu, siapa yang ngomong ini? Sebin Bas menukilkan mereka bilang, mereka siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Qalu, mereka bilang, Innallah kana sami'an basira. Rasulullah membaca ayat ini, kemudian begini melakukannya, nah kan? Misalkan dengan mata dan pendengarannya, ulama alusuna menetapkan mengatakan ini sebagai dalil yang sore, bahwasanya yang dimaksud adalah dua mata dan dua pendengaran. Nah, ini. Dan nah, dua pendeng pendengaran. Samaun hakikatan pendengaran yang sebenarnya bukan makna majazi, penglihatan yang sebenarnya pula. Bukan makna majazi. Bukan makna kiasan. Paham? Dipahami ini. Antum biar gak jadi asari. kita kan nanti ketemu Abdul Samad. Ya kan? Dol. Jangan lantur dol. Kamu asari. Bid'i. Gitu. Paham? Tahu Abdul Samad? kamu kan? Nah, bukan baru kan? ada kan? Eh? Apa? Di mana? Di? Mana itu? Hah? Bahkan api, bahkan api-api, bahkan geni. Nah, baik. Lakin laisa ala al-wajhil ladzi yusabihul makhluqin. Yusabihu. Sabaha, yusabihu. Nah, fa'ala yufailu. Pendengarannya sebenarnya, pendengarannya sebenarnya akan tapi bukan di atas segi yang menyerupai makhluk. Para makhluk pendengarannya dan penglihatannya. Laisa kamisli sayun wa wassami'ul samiul basir. Laisa kallahi sayun. Laisa kallahi sayun. Enggak ada sesuatu yang seperti Allah. Natnya dan sifat-sifatnya. Mafhum? Itu. Pahami? Laisa kamisi sayun adalah laisa kallahi sayun. Hmm. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Baik datnya dan sifat sifatnya. Dan ini dari awal sampai akhir nanti pembahasannya itu adalah mirip-mirip saja. Nah kalau sudah selesai berarti sudah hafal. Sudah tahu tentang akidahnya alusona awal zaman tentang asma wa sifat tauhidul ilmi al khabari. Punya lawan berapa kemarin? Hmm? Tauhidul ilmi khabari lawannya berapa? Dua. Apa saja? Ayo. Apa? Hah? Ta'til dan tasbih dan tamsil taktil dan tasbih dan tamsil. Tasbih tamsil itu apa ya Jadi tauhidul ilmi khabari itu punya dua lawan. Taktil pengingkaran, tasbih penyerupaan. Kalau kamu mengingkari, ya kan? Maka pengingkaran kamu membatalkan apa? Isbat, isbat enggak ada gunanya. Kalau kamu menyerupakan juga, penyerupaan kamu membatalkan tauhidnya. Batal. Tauhidul ilmil khabari punya dua lawan. Tauhidul apa? Al-amali apa? Punya dua lawan juga. Israq dan e'rot. Nah. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Qala Alimul Bukhari rahimahullah taala babu qaulillah taala lima khalaqtu biyadayya lima khalaqtu biyadayya ini kalau tidak ada ya mutakalimnya bunyinya apa? Nah, terus Kalau nggak ada ya mutakalim bunyinya apa? aywa biada ini begitu karena dia mudhaf wa daya mudhakar maka ia lima kolak biada ia. ma mana akan tas sudah lima kolak biada ia. wa iblis apa yang menghalangi kamu untuk susut kepada yang kuciptakan dengan kedua tanganku Nah. Kedua tanganku. Jadi Allah itu menceritakan Adam dengan kedua tangannya langsung. Antum bilang kata betul bil kolam. Apa mananya? Saya menulis dengan pe, pena. Gini. Paham dong? Akal bil bilmil aku, aku makan dengan sen, sendok langsung sendoknya di, dipakai. Demikian juga di sini lima khalaq ya. Kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Jadi tangannya Allah langsung mubasir langsung. Mubasar. Jadi Allah memiliki dua tangan. Mahfum? Nah ini. Kalau jadikan tangan adalah kudra berarti Ma mana'aka antas dari ma khalaqtu bi kudrataya. Nah, dengan dua kudroku Ya enggak selaras. Ya dok. Apakah ada penetapan kudro bagi Allah itu dua? Enggak ada. Kalau ya didatangkan dengan nikmat, ma manakan lima khalaqtu bi nikmataya begitu? Juga enggak selaras. Maka itu takwil itu akan membawa beberapa konsekuensi kerusakan. Nah. Kemudian di sini maksudnya adalah Imam membantah alul bidah yang mereka mengingkari tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari bahwa Allah nggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah punya anggota badan. Kalau punya anggota badan berarti serupa dengan makhluk. Seperti tadi. Kalau Allah punya mata berarti punya anggota badan. Kalau punya anggota badan berarti serupa dengan makhluk. Maka itu Allah nggak punya mata. Demikian juga kalau Allah punya tangan maka serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena tangan termasuk anggota badan. Jadi tidak punya tangan. Kudro yang punya kekuasaan. Demikian akal mereka Inilah pemahaman Jahmiyah atau pemahaman Asyairah tadi. Dengan demikian mereka telah mengingkari tangan bagi Allah, namanya taktil. Kenapa kok taktil? Karena berangkat dari kesan serupa dengan punyanya makhluk. Makhluk itu mereka memasang kaidah yang dikatakan tauhid kullu nafsin tasbihah, awilhu tasbiha warum tanzia, semua nas, semua dalil. Yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk, maka takwillah atau serahkanlah tafwid takfitlah serahkanlah tafwid serahkanlah makna dengan kamu urusi kepada Allah serahkan kepada Allah warum tanzia dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah itu namanya rum fil amr Roma yarumu. Ya kan? Simbolnya apa? Raib. Ya kan? Simbolnya apa? Eh? Simafulnya apa? Simafulnya. Simaful daripada Roma apa? Bulunggul marom. Nah. Romin gimana? Roma ya rumu kok Romin? Romantis enggak? Roma ya rumu Roman. Nah, terus sebaliknya? eh? Ro? imun, simbolnya apa? Eh? Marumun? Nah, masdar miminya apa? Marom. Marom, bulugul marom. Antum pernah baca bulugul marom? Kenapa kok ditulis marom di situ? Bulughul marom Bulughul Maram itu loh. Yang dari kata Roma Yarmu tadi. Maknanya kosodayak sudu. gulma rom. Sampainya kepada maksud. Tujuan. <clears throat> Perhatikan itu. <clears throat> Jadi mereka punya kaidah kullu nassin awama tasbiha awilhu aw warum tazia. Nah ini. Jadi semua yang menurut benak mereka, kesan mereka menyerupakan Allah, maka langsung ditawil. Tangan bukan tangan. Kalau kita tetap, kalau kita tetapkan tangan batal maka akan serupa dengan makhluk. Maka Allah nggak punya tangan. Nah itu. Apa? Sehingga mereka mentawil. Dan kenapa kau ditawil? Karena kalau nggak ditawil akan serupa dengan makhluk. Dan hakikat tawil apa sihnya? Taktil. Hakikat tawil mereka adalah pengkosongan Allah dari sifat tersebut. Maka sebelum mereka mentawil, karena menyerupakan dulu dan benaknya. Sebelum berangkat lungonan takwil iku karena dalam benaknya kalau kita tetapkan akan serupa dengan makhluk. Maka tidaklah mereka mentakwil kecuali terkesan dalam benaknya adalah tasbih dulu, penyerupaan dulu. Inilah. Ada orang sunnah enggak ketika membaca ayat ini langsung ditetapkan Allah punya sifat tangan dan disucikan dari serupa dengan sifatnya makhluk. Nah inilah bedanya manasnya alusunah dengan alul bidah. Itu rahasianya. Lima tu biadaya. Kita tetapkan Allah punya dua tangan. Dan kita nafikan serupanya kedua tangannya dengan tangannya mak makhluk. Selesai, sudah. Tangan yang sebenarnya. Tangannya hakiki. Tidak serupa dengan tangannya makhluk. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Laisa kami selihi sayun. Walam yakul lau kufuan ahad dan yang semisalnya. Baik. Dan insyaallah ini kita cukup dulu dan besok kita lanjutkan lagi dalam hadis yang selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la astaghfiruka wa